Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu al khamisatu wal arba'in utai maqalah kang kaping 54 Aku Nabi sang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sang Nabi qala dawu Dawe al mahabbatu asasul ma'rifah Al mahabbatu tai seneng Iku asasul ma'rifah Iku jadi dasar ma'rifah Mana nih mahabbah al mahabba itu dikali senang filahi enggak dalam Allah Taala. Bayo ya te mahabba filahi anta aku kau yang nyembah sira ing Allah. kuasa asasul itu dasar manfaat Pak inna di Sufiati mongko atau nih kedua wong-wong tasawuf. Salah sama roti ono telu kira-kira Inna di sufia ki mongko sak temne tetep wedi wong tasawuf salah sama roti ya, ono telu sira Rupane telung derajat syariatin atau syariatan tegese syariat. Tapi iya syariatan bisa. Salah sama roti itu jadi isine inna sing akhir. Syariatan itu saged dengan family istinaf iya syariatan utawi syariat atau syariat dan tegese telu itu siji syariat Wajah iya di si syariat indah ya sing paling gampang di syariatan mau nopo sangking gadal sangking salah sama kan. syariatan tegese syariat wajah iya di syariat indah mungguwe para sufia ya. mana nih ibadah di mana itu oh, ya nah karena saat temennya ibadah al maksud itu ingkang jenis sejo minas syariat isangi syariat Allah tikang ya kang telati dal fukoha imu gue para ahli fikih walah kamu ibu berapa ketentuan ya Allah atau hukum hukum ya Allah Allah tikang Bayana hakang jelas naga ing lati sopo Allah taala wa taala lan Nomor loro wa tori kotun nana atau wa tori kotan nana dan nomor loro tori kotun nana mana tori kotun Waya te tore kau kostu woi taala ikon joni Allah taala bil ilmi kelan ilmu. Wal amal amal. Wa ma'rifatan lan nomor telu ni ma'rifat. Waya te ma'rifat wal ilmu iku ngerti bi bahwa tindak umuri lan jiru-jirunya berguna. Waya te ma'rifat itu jadi dua itu toreko. Kita syariat terus toreko terus eh, ma'rifat ma'rifat. Nomor loro wal ifatu lan wiki. Wiki ini mana menghindari barang sing buat langsung. Ayo kita utus ya, misalnya nikah, nikah atau mengakhiri atau mendo kalau di permana ini mendo ada soal sangi jalur jalur menal forti sangi mas. Wal ifatu ta'i bu ku alamatul yakini ku alamat yakini. Wa huwa utawi iki la iku ikteko tu ana Allah taala iku meyakini utawa wa yakin bisa membawa yakin ikhtikau anak Allah Taala. Iku meyakini saat temen Allah Taala ikhtikau dirun kudat sing kuasa ala kuli saya ngatas sesat-sesat berkoro. Warozi kukuli hayawan dan lam sehingga segani sekafiannya dewan. Ma'ak ikhtikau di anna rizko saat temen sertane meyakini saat temen rizki ulaya silura kumukau rizki ilahi marimong. Illa bisau ilahi kecuali oleh milik Allah. Sako ya suku ila pisau ila ita ala kecuali wala oleh giring Allah illa maring wong iku. Dan Allah giring rezeki itu illa maring wong iku. Nah, contohnya dulu gunung nggak terakhir rezeki ini dikirna Allah. Warok suliaki ini utawi kepala yakin, besirai yakin, mana pokoknya yakin, itu atak baik. Eh asli yakin itu pokok yakin itu inti salah ambil lagi menuruti perintah Allah wasdina dah hilang itu larangan Allah. Warido lan senang lagi kelan takdir Allah. Bahwa terido itu suruh kalau itu seneng yakin. Iman perkara besar kamu sekecil itu masuk Allah Ta'ala di kata siman. Minal murri saking pahit. Itu sini kukulit fakolo karena muron. Minal murri saking pahit. walful wilan manis. Kulwen utai kulwen sama ini wa bimalan perkara kodo kang wis mutusna sapa wa taala wal makola asa sisa te makola kang kambing nang malah ora tamu wa pal patang puluh iku asosian bin uyana sang sosial bin uyana konta wa iki guru Imam Syafi'i sosial Kala dawa sapa sosial bin uyana Man desapani wong ahab iku seneng sapa man Allah ing Allah taala Ahab mengko mesti seneng sapa man man ing wong ahab yang seneng iman sapa Allah Wong seneng Allah iku mesti seneng wong sing disenengi Allah. Wong sing disenengi Allah rupane minal ulama iya iku pira-pira ulama. Gimana di saking pira-pira ulama. Sajane ngeten iki ya, kula terangno, sajane mmin iku sing kados ngeten iku bayan, tapi muwe kiai namane ini mindil tiga. Ini tiga iku saking, tapi sajane iku asing dijelas no kahanane barang sing jelas berbalik na al mubayyan sing dijelas no kahanane sing jelas no jadiin dina terus pas tadi ku bisa nopo minal kowe ngetui barang sing sumber minal ini kang jadi nopo terus niki wong sing disenengi apa iku sapa ya ulama ulama iku wong sing disenengi Allah dadi kahanane minal ulama kahanane man afaq tapi semua analisa sanggin yuk bener, iya iya jumlah itu tidak terbatas. Ya karena jumlahnya nggak terbatas, min yang masuk itu dianggap sebagian dari itu. Misalnya barang jember itu kan yura kudu minalaukan, jumlahnya banyak. Itu senangnya Allah ya tidak hanya ulama tapi banyak. Mungkin ada ulama, ada orang-orang soleh yang ikut, orang juga yang umum macam-macam. Sehingga taruhan pertama itu mungkin itu. Oh, jadi penting kalau terang. No, sawangannya sepele tapi penting. Ingat bisa sebelum kali kalau terang nganti ono sia. Sebagian sia itu nggak ilmu nafsu. Ya akhirnya ya repot. Kali ingat nih, masyur. Sampai saya nawawi gue bingung nama nanti. Nah, gue bingungnya bila di sini ada. Lalu gak ada kira tafsir kata. Ada nah, gue saya nawawi sama Imam Kusuki ya di kafe. Jadi bumi ini bela di loh. Sama gue di antara ciri ini kotor khusus sofa sofa Bahkan sekedar bukan sekedar hubu sofa pak, hubu jami sofa benar. Hubu jami sofa senang sekali. Misalnya kata kita sendiri, itu mau nanya. Surat apa itu? Kefatah ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu syuhada wa al-faru hamahu bihawum terus-terus Famatalhum fil injil kazarin Akhraja syatahu fa'azaru fastakhlatu Fastawa ala sufi wa jibu syuru aliyah rizabdini Terus Allah nyifati sahabat, iwan lagi sahabat semua Walladzina tewong akeh ma'ahu kang serta dengan Nabi Muhammad Iku asyik, itu sahabat atau para sohabat? Orang-orang yang ma'iyah bersamaan dengan Nabi ma'iyah di zaman wa ma'iyah di usul wa ma'iyah di ayat ma'iyah di orang yang menyertai Nabi dalam perjuangan itu tentu sahabat itu asyidal nah, ambil orang kafir tegas Muhammad benagum tapi kalau antar orang mukmin terus walas nopo terus keburi ayat ditutup wa'adan janjeni sop Allah wa'adan wa'uladina amanu janji ini sapa Allah wa atawa alladziina amanu itu maghfiratan wa ajran Allah janji ini mereka terus minggu itu rujuknya nak muni sebagian dari mereka itu resiko berarti sebagian sahabat itu tidak ada nanti pengiran siap mau gimana diminta minggu Oh, sebagian. Iya, berarti sih tidak jadi untuk makfiro. Mulai mana nih buat ya. Kadang-kadang dia itu mikir, mulai orang mikir ya apa, tapi ya kacau. Menhum sebagian, sahabat tuh sih gue rindu Mulai Senawawi ulama-ulama di kepentingan mereka ke sahabat loh. Itu di mana nih mindir bayar. Wong sing dijanjeni Allah sama wong sing iman-iman. Yo min yo sahabat iku. Maksudnya kelebihannya min bayar itu kan aine kahanane apa? Ane nak mbok maknani sebagian kasus ya. dari ini sahabat yang itu. Salam menaik hadis yang jadi dari Syiah. Kanjeng Nabi ora. Yo ya, nabi ku yo ya menungso, menungso itu artinya yo ya seorang badan. Bapak nabi ku yo nabi kekasih Allah, tapi ono sisi bahasa ya bahwa beliau juga seorang Allah. Nah seorang bapak yo ono waris rupa-rupane anak cucu. Mulane wong nang ngaji ku sing khatam, nak fatwa ngaji sing ini warisnya Nabi berarti Sayyidat Fatimah. Putri. Saya tidak nak waris itu termasuk buju Si Ahamen ngotot waris itu mau Fatimah. Sehingga kali Nabi wafat warisnya sini. Eh, Tapi nak cara Quran kan termasuk waris itu sini. Istri ini waris yang diwaris kada turunan berarti istri mundur ini seperti lah. Mboten ada turunan sing mayite niku angsal sepuluh tempat. Paham ya? Walhasil singkat cerita niku Nabi sering ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu ma tarokna sedekahun. Apa yang sunnah nama jago ma tarokna sudah. Aku itu golongan Nabi. Aku ora iso marisno ning wong ono sing maca lanu rasul ora kena diwari sapa insun. Terus ahli sunah kuwabe sak dunya ora maca mau te apa wae tarok nang kang ninggal ingsun iku sudah kotun. Jadi sehingga Abu Bakar di kebijakan amwal Rasulillah itu dikembalikan ke Baitul Mal atau Maslahatul Muslim. Wong-wong penggemar si A, nama anak ini sudah kota jadi hal jadi ini lanuri seorang maresno kita ma ing perkara arep nakang ninggal ingsun sedakotan halil wis dadi manane sing wis kadung tak tekno tak sedakono yo ya wis ra kena sana. tapi nak sing durung tak sedakono ya iya, iya. kan olane itu iku olane harus kadung dadi kiai kok fatwa iku namanane aja bloyo Sama kan, kue kan ada dosa, eh, kue sama ngaji ngaji tafsir, kemudian ngaji kilatan akhir surat Fatah namanya yumin hum. Akhir bagian ya, bagian agak kan. kalau ada jadi dari mana sama kan sepele tapi tapi untuk ya saya ngaji ya paham jadi ya, enak aja ya paham baru kalau orang ayat orang dari no iskal ya. orang dari no iskal ini penting kalau atur no. Kalau domir itu mulai di naik ke badan budunan. Budunan itu ya, banyak larang. Habib Zain salim alim ya Habib terus Habib sing alim tengene. Iku nak kene yo nang dinane wong alim. Alim alim ulama Madinah ya, Habib Zain dan saya suka. Yen eh, yen Bogor mau Jakarta Jakarta terus gue Aslinya nanti mali mungkin Mekah Said Muhammad datang ke sini aku sini. Ini guyuran ini bisa sih, ini guyuran. Aku seneng guyuran ini. Guyuran ada Rumah ada ini guyuran. Ono wong si debat sampai di sini. Odo alimi. ini odo, odo topel, odo alimi. Ayuhuma afdal, Abu Bakrin am Aliyah. Ali, Abu Bakrin afdal. <laughs> Sing ditakoki iku ya wong alim tapi mau resiko. Ya akeh wong alim mau Wong alim ra jelas tapi <clears throat> alim. Tapi mau apa? Buat apa enggak? Aduh hujan Yo ya, bapak mau Abu Bakar yo ya mulia tenan ali mulia tenan nak bapak. Terus no kowe kan langsung bang Orang level apa? Barang ngono sing pihak ketiga udah jamin ya Gus. Singene. Sing paling abdul mangkana binduhu tahmah. Mangkana pintu. Oh, itu sing siap ya kok. Alhamdulillah ahli alisuna ya kok. Kebodong tuh lho. Mergo si ahli sunnah ya, oleh ya, maknane ngene. Sing paling abdal iku maniku wong anak kang Ono sapa pintu. Anak maniku, anak wedok mesti pintu. Anak wedok itu tahtahu Ono ini sore Nabi, pasti di bawah istri Nabi Mas. Jadi yang bakar. Yang paling afdol ya dia sing anak wedok itu tahta tahtan. Sisi seneng mergo dhewe nak manane ngene bayangane. Maniku wong kanat kang ana apa bintu anak wedoke Kanjeng Nabi. Iku tak tahu ana ing bawah kekuasaan iman berarti ali. Dadi wong loro kok kabeh jare sing jawab bodoh. Dan bodoh niku yo maksud bodoh. Bodoh beres dia ngono. Pokoke ngomong wae. Mangkana bintu. Maka Bimilhu tahta Jadi Habib Zain ngomong alim Itu masih, nanti abdome, fitdomir Mama lam yari fitdomir Fale salaru Mulai rasa lucu no Mane bendo kabe Orang yang putrinya di bawah Lalu di mana di mana di mana di mana di mana Hadis ini maknanya man iku wong kanat kang mau sopo pintu anak wedo iman iku tak lu kata nabi. Jadi sini Abu Bakar aku tidak bisa pintu udah kucap. Iku berarti apa? Abu Bakar aku Abu Bakar wong sing pintu tahtan. Di mana ada itu jauh jatan nabi. Ya orang Arab nanti ada bujo ah, ya? Man kanat pintu. Semua nang sing siapa di mana nih? maniku wong kanat kang ana sapa bintu putrine nabi nah tahu ana ing kekuasaane man iku berarti so eh, akhirnya saya si asoman si ahli sunnah sing tertutup bingung masuk iki bodoh seneng kafe seneng ya, apa seneng apa rokan apa ini dengan satu-satunya cerita berdebatnya ahli sunnah dan siat bisa diakhiri Lihat-lihat itu rata Gara-gara ke khayal ke mereka diri Mau khayal Ini domir, ini gue mulai kisih, gue ngerti tiang Lo nanti tanya ibu, kadang mira cocok ke sana Tapi mau ngantuk, itu gue cocok Senang itu orang paling sainai masalah itu Gue paling sainai, gue nggak sering di kitab sering tapi ya orang barokah nih, ya. kalau niku nih di tafsir itu betul. di kalau niku buatan sombong, saking barokah ini wonten kuliah tafsir dan seperti sehingga misi gitu. Kalau eh, lebih banyak mengutip yang awam, mereka yang awam sing dekat sekali dengan kita karena misalnya pulau mulai Mbah Mun, Bakarim, Mbah Sim Asyari, nggak sih Ngaji Syekhona di antara gurunya itu Syekhona Khalil, Syekhona Khalil ngaji Sinten, saya Sinten. Jadi sangat final dengan Senawi itu dekat sebenarnya. Mengenai pulau itu dulu ya putus putus itu saya alimat itu di kudus itu sini saya ini sini kapten sini. Ada pulau itu nak pulau ini kan ketemu putune Jepang apa dan pulau itu kecil juga kan. Jadi dekat-dekat Bangkalan dengan putus itu masalah eh, istinat Indonesia Nawawi dekat putus. Eh, karena saya mau nafas itu dulu ngaji di situ kiri bareng Gus Alim di antaranya ke Mekah ngaji situ saya ngaji anak oh, putus keren jadi termasuk ibu-ibu tulung ibu tulung yang itu ini kudus eh, itu lebih keren mana mereka saya nawawi banten di Garwo nom di antaranya Garwo ini kan kiai kiai rotor rotor Garwo ini kan jadi udah beti, resikonya, <laughs> resikonya beda mata itu akhirnya. apa? <laughs> Bismillah. Di saya gue enak, tujuh akeh, misalnya kok pukaran pegatan, jarak ya bina, di saya Jadi saya ngomong soleh tenang, bujunya akeh lah, tetap dia ya tetap soleh. Tapi kira orang agar bujunya akhir mudah-mudahan di mana-mana, oh. Saya nawawi Bukan bersama ngerti guru mergo kitab karena karangan Ibnu Hajar sekolah ini tapi si Pulau waca ini sarai ini karena ini karangan sukses. Eh saya sinten Nawawi itu gak ada garwa namanya Nyai Hamdana. Nyai Hamdana itu sarane itu Iku garwa terakhir Nawawi di garwa sinten Raden yang soleh soleh nanti tani bisa jadi ini menjadi yang biasa kayak orang siji yo mesti ini jadi wong top jadi wong soleh sih tiga roh ya bangga wong soleh ini kita nyala nong misalnya kena opong soleh soleh kalau saya Muhammad sering nggak nong sih tiga roh ya bangga Enggak misalnya di putra yang nambahin buaya Rasulullah Sallallahu itu nak wayangmu nalar nongkong sana sini. Cepet ayo ya bangga. Wong diceritani ke wayo wis wong aneh. Jadi sawah dulu ora oleh ini Tapi nak aku paksa niru terus ya ora usah ora iku ora gatan dilintani. Singkat cerita ini ini buku saya saya nama ini bu. Ketika garwanya ikham Dana itu sendiri anak, sendiri itu sendiri ya. Sampai saya nama. Di garwo Raden Asnawi itu ya anak-anak jenenge Zuhri. Gindana eh, Niam apa jenis Zuhri dia ya, anak Minat saat ini Julia itu yang kudus bisa kudus yang bendang hingga sana kenapa kok ini kudus akhir wong alim itu sebab kuliah kan terus sampai saat ini kita kan wong alim termasuk barwani macam-macam itu oh, baru baru kagak tenang pendiri NU oh, itu termasuk ya tidak nanti sih bisa musyawarah Asim Asyari ya bahwa Hasbullah termasuk sinter Raden sini saya nawawi itu khasnya nggak bisa sih nak gaya rujuk itu gak konsisten tapi wong alim berapa nih kita yang tentang ya lucu tapi lucu orang lucu wong alim dibangke bantah kualat misalnya nggak aku gaya bisa gaya itu beri saya gue wajar lah Inna awsalna kasyahidahu wa mubasirau Nah, di asrat itu minu bilahi wa rasulihi wa tu'asiru wa tu'afiru wa tusabbihu bukrotam Jadi sama tak beda Tau itu maknanya mulia Jadi misalnya aku mulia no kue itu faktor tuh Aku mulia Tu'aziru azzaro maknanya mulia Mulia no sesama manusia itu jenis tauhid Malah ini tauqilul kabir, mulyano sing kulo, tau tauqilul kabir, mana mulyano? Mungkin gak uang wong muni tau tauqilu wah mulyano apa? Mungkin gak terlalu. Oh, betul mungkin. Gak orang mengharap muni tauqilu wah mulyano, gak mungkin. Tapi nak tasbih, mungkin gak mungkin. Tasbihu Muhammad, atau tasbihu kaki tidak no gue mungkin. Akhirnya Imam Nawawi gue lucu Itu minus supaya iman sirokate bila klan Allah, wa rasulihi lan sana itu minu bilawat waktu azirulan mulia anosiro bu ing rasul waktu wakilulan mulia anosiro ngegum anosiro bu ing rasul tapi waktu sabtu pulang mau jatah besiro bu ing allah waktu waktu waktu waktu sabtu bu bukan apa terus dia dia yang ngerti nah itu bingung no terus ini waktu laku domair masyuroh Gue orang sampah kok. Gomer selang-seling gue yang terkenal biasa. Jadi dia ngerti nama anaknya dia ada ya, gue Tapi alhamdulillah sing dong ngasih kilatan iki ya, ora mikir. Jadi Matu asiru mulai ana sira kabeh. Ora ono istimal bahasa kok. bisa bayang, bayangno. Tak tau tau piro kok. Iso bayangno ini bahasa. Kewani misalnya. Alhamdulillah nuwakkiruhu. Sate ono ya nahmaduhu. Ya. Nah tapi Nah tapi nak tasbih waktu misalnya kalau domire konsisten Nabi Muhammad waktu sab waktu tasbih sirah Muhammad Johan nggak tapi kok baca no. Jadi saya ngarep lucu ini. Jadi Nabi cengguri pasti ada. Nah, cuma awak ya mangkah nat jadi mana enak dong. Mana urat urat itu ijazah bangun paling tak kenal masalah itu. Maka hari nak mulang rakyat dunia. Bahwa dia mengkono lah, ukat dia mengkono, mamilan mengkono. Sampai santri sih beli beli dan beli beli ini. Eh bah mengkono nabah. Manggil santri. Santri ini bakar sebagian kan juga ya gus gus yang saling kota. Bangun ini munalim ngaji ngaji. Bagian santri sing bodoh tuh, sing bodoh tuh kan mangkel berkorak paham. Sing alim mangkel perkara domir versi ini, jebule orang orang kesampaian. Nah, mestinya kan harus dimaknani kan boleh konfirmasi kau yang mau orang ora jebule kok Mengko namung. Jadi cara ya bahwa di mengkono mandi mengkono karena kau nato pintu anak mengkono aku nurine mengkono. Singkat cerita akhirnya orang santri sing cerita. Badar masyur bakar ya Ad-Domir Bitomir Famal lam ya'rif Bitomir Falaisa lalu Domir duit ini hati Siran duwe hati Siran roh domir berarti gak duwe Kok arah roh dini Maksudnya Lalu baru apa ya bahmu fanatik berkutu Upol fanatik Masyur makna sarang masyur Sebenarnya nak ngerujuk-ngerujuk Nak pas ini Kalau domir jadi kunci Mana kalau nak mana nih Quran dari hadis itu jadi ciri khas di sunnah wal jamaah sing hati ya. Itu soal makna nih akhir surat nopo. Ya cuman ini makna nih minggu sebagian. Kau akidah ahli sunnah wal jamaah itu ya. ya, jami tapi Itu tidak dari Allah subhanahu iya. Tapi nak sing ora terkait akidah usah muni-muni ora minggu sih saking ya sebagian sama minggu bodoh apa mana terkenal kamu alhamdulillah sehingga hmm. omongan kita itu <laughs> ya, ada di hukum ya dari mana takut aku mana nih sebagian kamu sabar di dan soalnya aku lali <laughs> malah enak Wailing ini kalau Abdul Wir, kok kafe domir mau bermakna nih pun ya Kau Kalau sering dari Quran itu, iya temen bener saya nawar. Kalau nu bangga biasa kamu. Kalau nu yang dia sering janggal ayat-ayat itu kan masalah mana. Tapi gara-gara saya tahu ini kalau neng Quran biasa, ono dober langsung, ono dober. Itu ya, masalah. Kan masyur sama dulu tentang firman. Asyidda walal kufar, Umar, sama benda Abu Bakar, taruh umrukaan sujatan Ali yang menjelaskan tentang firman. Jadi sahabat tak mau lagi sifatnya itu predel-predel. Mereka yang nonton dan sahabat yang raiso kering. Paham ya? Jadi asidal itu farai Umar, Rohama bin apa Abi Bakar, para umur kan sujatan ya ahli. Jadi dipisah-pisah sifat itu. Ya, jadi nah itu menurut saya itu keberanian Senawi yang luar biasa. Eh, beliau memecahkan satu sandi di mana Nak carane ngono wis ngono. Jadi beliau termasuk eh, eh termasuk dalam hal ini itu pembahar. Ya saya ulang lagi dalam hal ini itu. Ini terus ini moncer. Ini pada orang Jawa di Mekah, di Mesir, di Hijaz, di Dulu. Nah, termasuk keberanian. Keberanian duprak dober. Pakai dober dober. Akhirnya ditiru, terus coba karya. Nah, ono mano domir, kenapa kira iso isan kekrepot domir. Ono gak iso. Ojo piye makur bareng ra iso yo. Kan iso itu. E Wah, dari kau temu kono-kono makur. Sampai sadar Ya mesti ae, domir balik ning Arab. Lah sing barang Arab pasti Saudi sep. Juga serang kalah bahwa di matkur dan ini kira apa Malah ini gue bisa sih. antar wong alim mesti ngerti. Jadi misalnya pulau nggak disimpan, atau wong sinter nggak sih pulau. Nah ini ini mau kitab nih gitu. Oh, lucu itu mir kok model saya enak edw tapi kok masuk akal ya berarti alim. Tenang, aku nak konsisten berarti ya alim sing resmi. Kalau pakai pakai negeri. Tapi nak bingung ya, alhamdulillah. Wong itu baik kotor kotor. Eleng-eleng, kau mangkana bintuhu. Sehingga di sulam anak iman mani wong karat kang ono sopo pintu anak emang. Ono itu tak tahu tahta tanah Dari situ. Pikirannya bangun siapa? maniku wong kan akan ono sapa pintu putrine Nabi iku tak tau ana ing kekuasaan iman dari itu penting struktur oh iya ya bener jos ya satu jos berarti nak rujuk pertama sing mulia Abu Bakar nak rujuk kedua sing mulia Wana kola lanukil ahab bafillah minal amal Waman man bani wangu ahab ahabba seneng sokoman man man ing ahab ahabba seneng iman man sapa apa taala wa taala Ahab maka seneng sokoman man ing wang Ahab kang seneng sokoman Ahab di wa billah taala ing dalam ane minal amal iku pira kira amal asolihah nang Kata niki Kahanani ma ahab bafillah Kahanani barang sing disenengi Allah iku ya minal amal iyo iki yo amal iyo yo ya kahanane barang sing disenengi Allah Utawa mulai disenengi Allah dimulai sangka yang amal. Pengamal saleh itu sebagian dari hal-hal sing dadi disenengi Allah. Waman nih wong ahabba seneng sapa man maing perkara ahabba kan seneng sapa man billah ahabba mung seneng sapa man wong kok seneng demi pengiran kabeh demi pengiran ahabba mung mesti seneng sapa man Allah ya ifa ing ora kenal iman sapa ana Ini utama wong para pengiran bukan gak nyaman. Pokoknya gak nyaman. Mulane kata dadi nabi panji gendangi semula jamaah sampai tamu ya angel berdoa. Ya ini gue biar ora usah anti, malah jadi iki malah gue jadi Dari kanji nabi valid itu baru, gue kayak kurang mulia orang tamu, ilmu itu sepiro, ilmu <laughs> itu sepiro. Pengasih baik tamu kadang rapor koro valid itu baru, aja seneng jagung, seneng ya, seneng bopro lalu sing rumah nol. Iya. Orang cuma dua-dua rames, Paham mas? Ilmu ya, itu khusnudon ulama atau yang lakukan ulama itu kue wajib berapa? Kue ciri utama para pangeran gak nyaman di Indonesia. Mana alhamdulillah di Indonesia ya kakak dan kiai soleh sampai tamu saya atau sebab mau barwani ini terbuka. Nanti sampai tamu kapati terbuka terus biasanya dipanggil bilang mbak Torehan itu ya kakak. Kue itu di metode ke guru-guru kita macam-macam alhamdulillah. Jadi misalnya Bodoh lagi mesti tepaan orang alim sing bodoh. sih wong alim kita gitu. mon Ini sebab Mbak malah parah. Nah. Sing arah kita sing tukang terjemahan gak di sini. Tak no tamu ijek ning gone lawan. pokok ini. mon baru kaya itu ini baru, Yo masih gak gak ini baru, Dengan ini, loh. Tapi ya orang saat ini beli beli, rasa sekarang ya, ya harus jadi. Niku bagi debat jenengan. Ayo. Aku senang cepat. Ada sih beli beli, anu nak kangen suwi. Batur yang kata tegas sih, ngono tapi bodoh lima. Wah, aku nak tegas, itu sih harus bodoh. Ono kayak gitu. Betul kan terkenal alim-alim, alam, sekarang palaku. Ini pun bisa pasti begitu Berdua di itu. Kalau ada yang mbak. Sepo punya tulen, dan bel bel tulen itu budi. Kalau ada yang Jadi wak wong alim terkaya sekarang almanak kan. Guru ini kita ini terkenal fakih kudus, ahli fakih kudus gitu. Betul ya. ya. Ono kiai ku eskal. Yo ya kiai kiai tenang, kiai tenang eskal. Takok batu kan mesti diwamu. Ya itu takok. Sing aku terkenal dan ono kita kok diamu. Mau ora mau dong dulu. Singkat cerita, kiai mau pinter, mau pendah sini, mau kelas mau tidak mau. Itu. Aku ono batu ikannya ini. Itu deh. Itu tuh, kiai nanti pinter. Bayar Lo gede tanggal apa itu nggak apa? Aku aneh gue ilmu kelas tinggi. Gue botol kan cuma dia aku gini bisa kok nih. Aku aneh semua gue cukup pinter. Ini terus aku lu. Saya kan ngomong ya nyangon. Kalau ada orang tadi pinter dia pinter aneh semua. Semua menjadi. Sampai akhirnya mbak takut nih Nggak saku. Ojo tuh nggak keseringan bodoh. Tapi jelas itu gue udah pak Bukali Brimbe baru banyak guru-guru kita Sing ketemu uang rahasia Mereka ciri utama uang para pengiran kadang-kadang Waman ahabba ma'ahabba fila ahabba Allah ya alifahu Paham Ini wonten bah Bibi Hati, wonten bah Ture Karena yang setuju kiri, wonten Ki Hasan Kalau pas nikahan juga Ki Hasan itu kiri kalau kalau cek keluarga, oh ini boleh. Masuk dia itu kayak gitu boleh juga dia dia Itu nak injing tentang pasarnya. Orang salaman, apa sih nak salaman? sepeda di apa? Aku gak mana. beliau nengatin aku nengatin itu sepengen wong awam bentawa atau malah yang gini cebok. Jalan no. Yo kata, yo nama. Jadi wong tua amat macam masih seneng salaman, salaman ku ibadah, nyebrono dosa. Itu kamu yang ya, nggak jeblok. Menempel wes. Tapi ya tetap sunnah. Tapi lama dulu ya banyak serapati dosa salaman yang mas. Ya, masyur. Kau Dewi Abdul bin Masbud ketika dihormati jadi zillatan di kabeh wa fitnatan di fasik. Sing ucap kue iku iman, kue ucap, kue sing dicucap, nanti murah kuat, jadi ucap, jadi som. Iya, eh, paham, itu ya? lama, gue macam. Wong sing seneng dihormati nama-nama itu rapat sih, kone. Sing derek no lino, mereka derek no. Sing di derek no, nak hati ini rapi, bener, jadi ucap, jadi kan. Nanti jari kabel, kata, dilatan ditabek, wafik natan, lil, mata. Lah susah ya apa kaya anut ulama. Nanti kue kue kue itu bener. Kadang ketemu ya dada, kadang ya salaman. Ben tau nih unimu, ibu kafe orang lama. Iya. Kafe orang apa? Tapi ojo belas, kadang-kadang salaman. Gue iling-ilingan itu sunnah. Tapi yo kadang bukan oh. di nabi orang tiap ketemu sahabat tapi mesti salaman juga. Kadang lebih cetok tangannya diganti. Masyur. Kita Abul Musofahah, negeri Bukhari. Imam Bukhari ternyata nyontok Aku dah Rasulullah biasa. Jadi saya di rumah nak ketemu Nabi itu tangan. Akhirnya ulama ngerti nih salaman dalam menjono akrab dan itu bisa diekspresikan dengan cara yang lain. Lu misalnya ketemu jadi amat seringnya langsung diganti. Ya via itu wakil, ya, jokowi mempersempit nomor kain. Jadi uangmu sana ini mempersempit. Bersama Rasul salam, Assalamualaikum, ketemu salam, akhirnya untuk tahu. Tahu Kang fasek opo wae ketemu sapa wae. Aduh, sampe Cina ono nak ketemu. Assalamualaikum. Salam. Keselingen nganti Cina ya salam. Kang fasek ya lho. Ini kabeh wae juga berlebihan. Penting yakin nak salam itu sunah. Salaman itu sunah. Tapi sing darani sunah itu selalu. Kok nak selalu jenenge wajib to berdu. Ah, ini kan jadi sunah itu so kadang-kadang ditinggal. Mereka jenenge kan apa? Ada butuh ngerti Ya ini iya, bapak hati mau ditamu pada beca Ono bapak lawan Ono pokoknya Ini bertanya itu ya, Gak tuh kiai baru Tuh kan ada langsung tuh Akhirnya sih harus ingat Oh harus kami senang debat Loh, yuk iya, yuk iya. Tapi kan yo suwi wis kaku masalah iki wong aneh. Kulo niku cek menangi butuh putu-putune kon jakrap. Kulo niku menangi. Tidak dibanding bilang yang menangi Urien makin dengan lasem. Jika beliau mencari tembak bilang bapak kulo nanti itu. Urien nanti lasem lami. Nah sini kan lasem di antaranya dari tengah. Ini dicikan kan nggak usah. Lasem. Ini Mbak Dewi, ini Mbak Maksud. Gue mau nangis dia, dia ini kudu. Mbak Fadil Senori buatan dari hasil wong alim. Saya ulang, kalau tahu tidak ngaji, wong ngaji. Terus mati udah ngaji. Terus beri ngotot. semua orang tamu tak kono kita Oh, semua tamu ini dia Nanti APK pundut, terus baru APK bangun, sangking seringan APK pundut. Dia juga nol Diperbetul kitab pikir, masyur. Sinau sab. Jadi dia itu apa yang di kampung itu kayak ngilain tuh. Ini bangun itu orang alim alam aku tuh butuh juga sih sering ngaji tapi kamu tuh kira sih? Dia ngaji. Wekam itu dia mau mati kok nanggung. Sore lupa. Orang kanan dibuka imas. Barang anak itu lotnya keliopo bapak. Ini catatan. Ya, Alhamdulillah. gue Kebetulan saudara Nabi. Nabi jauh umatku nanti warisan kayak no anak nanti utang tanggunganku. Nanti mereka dari mati nanti utang sahur. No, masih uang yang diwarisan warisannya dengan anak budu. Waman sing diutanjen Pak Ali ya kodok mbak sing mana dia usung soleh ora kepaksa diutang ora akhirat disalurkan tapi sangat dia soleh karena aku diutang rukin ora iso nyaur sebenarnya akhirat mungkin untuk pulau itu lebih pengiran ya rukin hal diutang ke guru sama gendingku boleh jadi kamu suatu puluh puluh oke antara lima tim bedain dan dibandingkan itu Aku bakal ngomong, nah orang soleh tak boleh dungan, no reso nyawa. Yakin, bahaya reso nyawa. Kalau sampai tak reso nyawa, tuntut nih. Akhir pangeran gak rindu, nah ono kekasih gitu. Itu nih. Mana kok dipedir, siapa kok dirjek sugeng diutang pulau, orang tak lagi. Banyak orang pun. Tapi nak ceritaku ya, tak kejar gue. Gak nyapa hati plus, ngilang-ngilangi duit. Wajib ditake Wana kola lanukil ukil sopo balyas tadi bari ketunggu sopo wong al amal. Wonten oh, nanti sih bil amal itu. Al amal langsung. Apa aneh, mesti istiqomah itu tak dia bil amal ini Kemudian, balyas tadi Mas Naskahnya Kafe buatan nanti sini. Buatan maksudnya mestinya tak dia istagola biro. Umumnya istiqol dengan bin amal. Lah, bisa orang Islam. Apa? Oleh selalu balik sibuk sopo wong alam ala yang lakoni berapa ngamal fil kulwati ing dalam persepen wa fil kulwati ing dalam persepen sami kulwa kulwa wana kola lanu kel sopo ala sekolah ni imam askolani askolani imam sing nyarai kitab Bukhari ya, jadi kita mau fakul. An nama tahu ya saat temen seneng Allah itu kismani orang kebahagiaan siji fardhu siji fardhu. Wa Wahya utawi mahabbat Allah sing iki wal baik satu iku sing dorong alam kita di awal diri ing di nuruti biro-biro perintah Allah was kina kina wa ilang ngeduwi larang-larangane Allah. Warido lan rido biko dari iklan kodari Allah. Wanat pun nan ana sing sunat wa ya utawi mahabbah sing sunat iku ayuat yen to lan kang iso wong alam nawafi ing atase pira-pira kesunatan wa sani kala metu iso man asyukur ing pira-pira apa barang-barang suci Wakala lan dawuh sapa Siddiq Abu Bakar Siddiq dawuh ngene manda komin polisi mahabbat Mandi sabane wong dako iki iki sapa man polisi mahabbatillah saking murnine seneng Allah Wong sing nomor ini seneng Allah. Syago lagu mongko nyibukno ku iman apa dari kamu kono-mongkono mahabbat anto lagi dunia sangkong golek. Dan ini sing makome yang yang siap ketemu wong. Wa au hasyahulan no sopo. Wa au hasyah. Lan iso ngasingno. Manane mana nih ngasing ngasingno. ketemu wong jadi gak nyaman wah sah lho. Gersah. Gersah no opo dauku polisi mahabbat. Ya. Atau au hasyahu lan gersahno apa kholi habbatillah wa iman il basari saking sekabiane. Wonten ulama-ulama wali-wali sing tamu rahasia ketemu. Senajan tuh hormat tamu tapi rahasia. Orang perkara tamu ini, dia ketemu sapa ae dah. ya. Ini bos ghalabat alaihil mahabbah sehingga au hasyahu anjami'il basari. Nah, yo ya, juga nama ulama ya macam mari kita syukur dengan Indonesia untuk ulama sing saya sangat kalian kamu terus riyen teman di Marwani sambil wonten Mbah macam-macam itu kata sing tamu saya wonten sing tertutur miring-miringan nah ulama tenan ibu ya mahabbae sing seneng tamu ya mahabbae film ke tamu matikan kanjeng wong soleh di tamu darah hubungannya hubungan film walil tapi saya ketemu tamu nggak wong saleh ya hubungane billah walil. Kamu diurusi tenan ya kadang jaluk doa no topone lah. Ya, ya, sing piye ne ra ditopo. Ya kacut ya doa no kulon dadi ben. Wong piye itu ben iki bodo tak ora bodo ana kowe ketompo. Ya, ya lucu. Kulo doa no dadi bupati. Wong ini nyarano wong ngeduwi pangkat malah nunggu mah njuk dadi. Ora nyalon kok. Warung ini gengger ada di ini nyalah ramah. Saya <laughs> nah, kalau lagi gengger sing rada tertutup dan wong-wong itu bingung. Tapi sementing sama itu suku di Indonesia itu kata masyarakat kaum kata tradisi-tradisi sing itu alhamdulillah. Sementing orang buta jawab kot alima puluh nasim. Sementing dari sekian mata itu, gue bisa duduk masing-masing. Nanti anggota sawu, nak ono mana hit sata, ono manhat sing itu itu, sementara nopo kode anima, kode nasim, masuk. Iya, masih nah, syukur satu minggu. Kalau kiai sing nganggur, alhamdulillah yang Indonesia sih rakyat kayak anak tadi kiai Cuma kalau keramat tetap gue, gue rakyat gue, gue Wa makola tu tema kola sabiatu kang kaping itu wal arbauna lan patang puluh. An Nabi sangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak tahu Nabi ku daun Sitkul mahabbati utawi benere seneng iku fi salah sisi soleh ing atase telu pira-pira tingkat. Sing darani seneng tenan sing bener iku mesti sesuai tolong tingkah. Ayah saro yang to milih sapa wong kalama habibi ing gawe kekasih man ala kalami wirihi ngalano ing atase omongane liyane habib. Misalnya kue seneng Allah, Allah iku kalame Quran. Kowe nek sing ngaji Quran yo lali wong. Coba ngaji Quran lan mergo ngomong-ngomongan iku. Maka sing darani seneng diisikno kalama habibi ala kalami apa? Wayah tarolan milih sopoma mujala sata habibi ing jagomi kekasiman ala mujala sadihuri ing atasi jagomi ane hape. Ini nak wis sholat munajat be Allah ya asik no jagoan be liane. Sulah dawuh Sayyidah Aisyah. Nabi wong kok ngomong, aku iku ayu turun ning arep. Turu nyun sewu cara basa Jawa ya makang-makang munggah. Tapi aku sholat ning tinggi. Nanti nangis nanti nangis. Betul gini bojo itu ora kok bersolek. <laughs> Bojo elek ora kok <laughs> Mereka Nabi harus nyebut Allah Kali Nabi harus seling pengeran Yusma umin sodri azizul ke azizil mirjal Gejolak dadanya itu gemuruh koyok Banyu sing tiga Nah sahau itu mati ngomong disebut nama Allah Nazal ahsan al-hadithi kita akan kitabam mutasyabiyam mataniya akhsya'iru min wujudil ladina akhsyawna rabbahum jadi wong nak usul tentang disebut Allah ini masih kaji Nabi nak badai ke masjid itu sahabat ketemu tenggalan ya Allah Nabi tak takut ya aku kaya akan karena aku lam ya arif orang yang sholat ibar gitu happy gitu jagungan besok Oh, dosa saya tadi jenazah Abidin, nak mulai wudhu, kesembuh, sampai sendiri nunggu, alam warna wajib kita kok jenengan kok ngoten nganti wajah pucat pasi koyo gawe kowe ngerti man aku kowe ngerti aku ora bisa wanso waman gunaji aku kowe munajat besok sange gawe ya Allah karena aku gak mudi yo ya tenang takbir yo tenang ninggalo sholat salam yo tenang sholat tenang kabeh Oh, oh, oh, senang apa bersolat, ya, temenang apa? Mestinya kan sholat itu asik buat pengiran. Mestinya ngakhiri sholat itu angel. Mau ngakhiri asik kok kon akhir. Ngakhiri. Paham ya? Gue misalnya jadi pacar ngakhiri jagungan kan Jadi Iya, gue menampuni seneng Allah. saya Akhiri ini tenang. Ya udah Allah kan jadi seneng aku. Nah, jagungan gak aku ora betah Itu <laughs> Model ini, ya model ra ya <laughs> Lah mestinya nanti seneng Allah tenang bayar taruh Mujala sata habibi ala mujala sati nama mesti ini mana nama ini ini mesti ini tapi tidak berlaku Wayah tarolan milih sokoman rito habibi egridan ya kekasih man ala rito kiri ngatasi rito salian iman Inaman muka sata wong ahab kakang seneng sokoman sayang berkoro bahwa menggotir man ibu aku kaulan seh Wakola dewa sopo Yahya bin Mu'ad sopo Yahya bin Mu'ad Wa miskol, lalu gada cerita kadang. Ini penjinan terbaru. Kadang ini ya, ya niku ab sholat itu wonten hikayatul sholatil khosiin. Hikayatul sholatil khosiin. Itu diantara antara cerita tanu sholat setan di sini lapidin, sholat sumasyur di Umar. Sayyidina Umar kena panah. anak itu punane kuno ora orang kaya pancing. Jadi nak mlebu gampang tapi ditarik niku. Itu tua sikit, waduh sumpah. Izin Ali di waktu. Akhirnya si Umar matur nih dari pengawal pengawal. Engkau tarik aku pasung, tarik aku pasung. Kalau si Umar wae surat perdu mungkin ini mus nyaman. Ditarik enggak enggak, santai. Wes in bos Allah dulu. Saya tadi jina nabi ini tahu sholat, sing orang begini ya berdoa, sih gue sholat gue kopi, sholat apa sih Bahkan ketika berada di ceblok kena no, punggungnya ya siksa. Ya apa? Barang bersalam ditakut. Ya saya ini kobong. Jadi aku ya. Sholat tuh nyamuk cili. Nyamuk cili. Ceblokan kotoran kok dulu cili kurang. Kebasi. Ya Allah. Mau ke sebelah belakang. <laughs> Ah, sholat kamu nah, kembarannya maksudnya. Orang-orang soleh sholat sholat itu. Ya, tapi itu ya Allah subhanahu mana apa materi Jadi nali dibaca uang sholat Umar pasal. Mereka nak sholat tuh, iya. banyak kue pas sholat lah kangen yakin. Wah sholat tetap siap. tak jamin rai song sholat saya ada baca pak. Oh, orang kasar kasar gue ya. Isong ketipan dari pas sholat. Oh, rai song. Mau sholat ya tetap. Wah, orang kasar kasar mau pada lawang dua kriat sopo. Eh, Umar raro buka lawang selalu. Nanti sama Abu Lulu Al Majusi. Lagi yang kafir masyur, dia nak materi sahabatnya Muhammad, orang kafir kafir kan tadi apa? Saya kira iso, kak iso tak jamin. Salat imam dia pelajaran maklum ya. Iso misalnya orang cucu mau melayu mengaruh, Kau dan kalau lari sholat saya gitu ya aman. Kabur sholat kau. Jadi justru anak pembunuhan sahabat asolat itu bukti betapa sholatnya mereka luar Wakola lan umur dua puluh enam panjang senang pangeran tenan itu sholat kan ana maca Quran yo kok merasa munajat be pangeran yo jadi Dadi nyaman. Jika all out. Ane masyhur do atau saya ayat udah tenan. Imam yo tolong nama mung wet tenan kuasi. Tambah suwe tambah suwe penuh wangi. Ayo, Kul Mulai kaya terawih Walau toli amin ya sih Wow akbar Apa Terawih itu Perlu perlu kaget, Ini ini saya sampai diri Mau ulang menit Jadi gue melaku Itu taruh yang arah sih Gue anak Muri Rekor Rekor dari malaikat-malaikat kemudian Nabi Adam ngomong sholat model ini kita rekor Wapalan dawa sapa Yahya bin Mu'ad wa misqalu khardala bin hari sing penting ini juga wa misqalu khardala utami sak kadari oh, Oke, itu nama anak sing wiji sawi, anak sing anak semut budak, pokoknya khardala itu banget cilik Iya, saya ini yang kayak gitu. atom atom sih anak sing gak terima partikel <laughs> wah kayak kayak atom no Pokoknya khazala itu ibaratun sama barang yang bagian apa? Cili. Sami sekali khazala min hubbillahi sangking seneng Allah iku ahabbu wa ini ilaya maring unsur min ibadah di sabina sangking dibanding ibadah pitung puluh apa ini sanatan Jadi gue ibadah mergo seneng Allah niku luwe apik timbang ibadah pitung puluh tahun tapi merasa kepak Bukan kulon tuh nanti ini kisah nyata. nanti kerja di rati atas. Kalau suka mau konjak pulau soleh, tak kayak itu. Untuk nanti sangat saya udah bilang. Tapi udah punya urutan, gue mau dia. Ya. Pertama dia itu jangka. Tapi dia itu soleh ya alim soleh. Mau dia, ya, pokoknya beda jajan lucu. Ya, sekian hari dia ini hormat banget. Lalu dicucuk, mungkin harus dia Karena dia merasakan indah urip baik maaf apa enak ngopi mergo betapa Allah itu rahman asik-asik ngopi jajan di anak putih dan ini nyekseni jembari rahmatin Allah ini wonten tiang kata diangkat wali ku pas mangan ini dari ini dan saron itu jogeman wali-wali sing seneng mangan jogeman di kok wong-wong niku tambah nikmat tambah nyekseni api pengiran subhanallah Iya wong sholat, itu kadang-kadang isi arab arab ya Allah. Nak wong pas mangan wes untuk ya Allah. Pak Inal mutalab bis bisbini anu syukruhu fauqarroji mujian. Wong sing saiki ngenggoni nikmat, misalnya kue mangan sedang ngopi ngopi. Berarti kue mutalab bis bisbini sedang kok. Wong sing kok nikmat tentu cara seneng Allah luwes dua timbang wong sing lagi arab arab. Ada orang wong jadi wali pas mangan. Jadi tak berkok. Mana nih ini semakin menuju no mutalabis ini. Ane Dewi Mizan Saroni itu saiki wong ape sholat mau di sini. Wong ape mangan yang mau di sini. mana mangan di uang ayat sholat ya bani Adam kubu sinatakum inda kulli masjidin buah bulu Eh bani Adam, gue pun nak sholat maca lan yo kowe mangan lan gue ngombe. Jadi kan yang ada ibadah sholat itu sakral kok terusannya ayat wa puluh. Kowe ora tau mau akom usul kok? Kan kali-kali iku usul. Ngobrol lu buatan sombong, bujuk kulon lu jarang wani mangan batu. Kadang-kadang yang ngomongin kulon itu, kadang-kadang gue buat jenengan pas mana di pas ngaji. Ya kadang-kadang seperti, pun gue ragu cuma kamu, oh ngomong ini niru ini, rawol lah, ibadah gue tuh orisinil doang. Oh. Tapi itu bukti. Kenapa dari Imam Kenapa banyak wali diangkat pas makan? Fakinnal mutalab bisbini. Orang sedang makan kan terus ngegoni. Tentu hubungannya di Allah lebih in. Merkus nyata-nyata untuk Ini bang sing lagi Arab Arab. Nih. Mana yang Nabi Musa itu Arab untuk mangan. Orang kok perkara makanan ini buat nang rasa mati. Apa nah, nih? Robbi ini lima anzal ilayya min khairin. Kulon nah, butuh Barang gang sekelok, fajar ifta rumah tamsi. Alas Apa yang dilakukan Nabi Syuaib? Ya mereka iman. Nabi Syuaib wong soleh, pikirannya hormat tamu tidak iman Nabi Musa ya wong soleh. Pas untuk mangan, akhirnya kode wali ini, podo nabi. Maksud. Ini mangan sama orang. Mangan itu wong toma. Bersekul, wah kok gak pas kena sampai sambil Bareng soal sambut, gak pas naga beting. Karena sayang ah, rambut rumput. <laughs> Balik wah mau beli kudu ini sepuluh adu. Tapi rutannya gak semak syukur toma, aku kayak temu. Tak jamin apa bakal wali, entek no gitu, mau rasa bakal wali. Aku lah cara sing tukang inventarisir eh, di KPU nih, tak tolak yakin. Mau nih nih rai ini ketoro, kang rai rai itu ketoro. Mana ada tukang wiridan tapi wiridan dari lo bisa ubah itu tak ada sekolah, mereka kesel terus berat tuh jadi wali. Tapi ya wong ape, tapi ya berat. Terus daftar wali aku ngape nih tak Jadi ini ini tak warai caranya. Kenapa ayat mangan dari Bani Israel? Bani Israel itu termasuk zaman itu disayang pengiran. Ini itu pengiran gimana? Ya, Otan serna alaikum makna Wong dari Adam, kudu zinatakum entah kulli masjid wa masjid. Mergo wong nak wali tenan pas mangan tambah koyo ta'alluq gegayutan ambek rahmate Allah sing saiki sedang dia dapat. Mana wong jimat bojo ini ya. mergo ono nikmat sing sedang kamu dapat. Sampai nanti ngendikan wa fi buti ahadikum sedang. Mosok nabi urusan sahabat kok. Nah, iya. Ini pentingnya melani ngaji. Ini nak puluh itu ya ibadah. Wa min ayati ya mana mukum. Wah ya keren. Ayat ya Allah sama wati wal ardi. Gawe langit bumi wa ma lima ini, Jadi itu terima disaingi mana mukum. Bila ini mana tak kondang. Allah gawe langit bumi. Serengenge ya ayat ya Allah. Saya itu turumu ya. Ayat ya. Coba turu terus. Itu rakyat itu keblok. <laughs> Tapi aja keren. Turu keren. Wamin ayat ini mana eh, mikum lady. Mulane ngaji, ane dari Misan Saroni, Imam Saroni ngendikan Fa'in nal mutalabis ini Wong sing saiki sedang untuk nikmat itu tentu hubungannya dia Allah Duwe in, duwe nyaman, timbang sing lagi ada parah eh, Ane banyak melakukan sampai kebir jilani ibu ibu cerita kan santri ini cek lesal lesu kan ibu tapi khawatir mangan enak-enak. Bener boleh gak terima. Iya tuh saya. Jadi dia itu santai anak itu kuru dengan yang paham makan makan. Ya terus masih. Ya piti ekuru terus dengan tuh cerai semua. Nah anak kau kaya aku mangan mangan lah. Alhamdulillah kita orang nanti kalau saya belum terus mangan. <laughs> Bisa jadi syaratnya maraki baru karuan tekin yang maraki pun anak ambilah sorok mukira ya, kada faliyakul yakul nah, masa anak-anak harus makom kaya aku oleh mangan saya. Lagi tahu mesti ini mangan daging kita kan ini koyo muniku teh keramat kok satu dokter lagi mangan saya saya ngomong pinter keramat kira itu diru ya niku ngomong kok pinter nih ngomong <laughs> kok tuh pinter nih ngomong mau cari mana aja sejarah oh cerdas jadi pada niru wali deh kan ya. niru dari kita wes malah itu kesuwon, gue itu kesuwon. Sampai anak anu misalnya ya, roh anak seneng, sing seneng. Lalu sampai anak seneng, dia jenengan dia seneng. Pokoknya anak gue seneng, anak sing seneng, seneng santri sing seneng. Kau kafe seneng gue feel lah, nabo. jadi jeling nanti Dewi bangun, dah santri generasi ini pengiran, sing aku mau nih Indonesia ini. Maksud santri do pidol, kadang apal raka silapal, ngaji kafe prai. Soalnya gue nanya Kalimantan, yang bilang enggak. Mereka gawan tau mon. Padahal yang umur ada santri ini, ini kadang terbeli utang, kadang pegatan. Ini yang tinggi ya tetap gawe langgan. Misalnya jadi imam ini yang ngentongi. Tapi eh, ya nanti tinggi. Wah, kalau tadi itu pedalaman Kalimantan, Sumatera itu ya santri kulo, rata-rata ini zaman mondok radhati. Kalau dia di konco di sarang, sekolah itu ratau muka, Tak bisa dikirim kan. Itu pedalaman di lekang tuh Zaman dia orang Islam tuh Kenapa kok? Ini rano HP ini mati. Gus kulo nu jadi kiai neng tengah alas, kulo nu kerja tengah ini buta. Maksudnya ilegal login kalau nggak salah korup ada ilegal login. Tentu ini nomor. Kayu. Nah cara dia nggak pengambil rahmat Allah. <laughs> Zaman itu, zaman itu. Kalau nggak ngalah lo, zaman itu. Tahun kita delapan lima atau delapan. Nah, itu lucu, nak Jumat. Itu musola, bekas-bekas kayu pabrik. Tengah tidak sholat duhur kan? Nah ini aku cek zaman ngaji ning sarang, nak uang orang ngati patang pulau, orang mustaut. Ini orang jumat dan mau sholat tuh. Duh, nah terus pakai yang tenang buatan penghuni mustaut. Kan ini ada pindah-pindah terus. Ngurati pulau, kalau lu nak dijak duhur, jumatan dora dijak duhur gak gelem, mau jumat-jumat kok sholat. Ngurati pulau. Ya tak siap aku, kalau banyak melirian kan ya. Mulai mondok sing khatam, pun tak kok bawa amuk ke susah daerah gak jak jumatan nah inti kalau ada malik orang makan burola ya jumatan orang misalnya, lah lu ada pinjana yang misalkan padahal bisa sekolah atau enggak ini baru kayak nggak ada jodohan kerja itu. hasil bodoh itu baru kalah Nah santri pinter malah ora. Kadang misalnya kue Quran suaramu api, suaramu api akhirnya juara nasional. Amin lomba minta untuk duit. Sing Qur'ane rapati apik, malah mulang desa-desa terbelakang. Gawe musola, nggak fotokopi di tuku ikro di di dhewe dibagi mati. Lah iya kok aneh, sing aneh rapi, ngamal sing api kok main entah ini. Lantuk mbek ngamal itu dhuwur mau mah. Dhuwur. Mane wong rasa kumur-kumur. Kulo sering ngomong ngaten iya, gus kus kus. Kalau di kulo ini kecelok Gus, wong salam dan lek. Jangan-jangan walase kita mau untuk Mulane kita mulang terus. Lalu kalau senang gue gus gede sing mulang terus. Kita harus kadang di rumah gitu, gus salam kita. Nah kalau untuk terus kamu mulang terus di paham. Nanti kamu mikir, sebenarnya di obat kamu mikir, bisa enak itu. Kamu mulang gak, berumur. gue mau apa? Terus mutus mau jadi wali apa apa? Kok kelawan? Anak dunia mau lawan, tapi fitnah bukan. Gak seru, karena anak dunia gak seru. Kemarin seru tengah terang. Malah bener sih finali. Hada ni khosmani khasomu firok So Sebenarnya wong do tukaran ning arep jadi pengiran. Hada ni tadi kelompok loro khosmani ku tukang poro padu bedok So Sebenarnya hada ni khosmani khasomu firok. Dia cari sih finali. Anak awaluman ya subena dari yang khusus. Aku pertama ketemu pangeran itu kepengen pengadilan sing seadil adil ambek musuh-musuh ini program sing dinali. <laughs> Pangeran itu apa? Ndi sing bener aku omong. Kalau nggak mau mata madhab tidak digantau wong kalau yakin bener. So mungkin ketemu ngarep berana tantang. Lopo nih itu. Neng tuanya nggak ada gue terkenal, ketua organisasi terkenal atau pengurus terkenal, pemenangan. Oh, Mereka istilahnya kiai rantai, nggak musuh kiai pusat. Paham ya? Kalau kiai terkenal nggak musuh kiai rantai. Kami saya ini misalnya kiai kiai sing alim alam, motor hikam yang langgar panjang, mati mau itu cek ngantuk. Musuh kiai sing lagi mau ini TV, kira-kira debat publik langsung bener langsung. Saya mubalek ini TV udah dari kiai nasional, musuh kiai lokal. Hanya uang. Padahal sing motor hikam ditulis neng arah, sangking fase Sing kiai terkenal neng arah sarana catatan. Catatan. Lain ketika ada ganjaran besok, kan ngono umatku sing maju dan silar di rai pun bis. Itu kemana ya. Saya ini santri-santri juga katut mulu, orang kiai terkenal lagi viral di rumah, orang kiai desa ngaji dengan antuk, kawangannya di desa. kok belum ini, ini soalnya itu sing parah. Mana juga nggak gue kurang, gue kok katut medsos tuh, santri. kiai lagi viral tuh di di dulu, orang kiai soleh. Mulai kulon itu jaga dazam, limbang kulon nak tambah. Mari kulon itu kata sih kata kulon nggak jadi kepingin. Kulon sering lah, anak kulon Hasan semata nopo sholat asar ngaku ngaku. Udah jadi di desa sing ikhlas itu masa bersama ngasal sekolah makmu. Tapi problemnya pulau itu kan pulau mana kiai. Kadang-kadang aku salah ngomong itu masuk gus nih. Aja pulau itu gak sholat tapi mirip. Kau masih tahu makmu mau sholat sholat nih Kadang mau itu tak ada ini beraku nangan uang itu tahu. Aku nangan dia uang itu. Ya Allah ya Allah. <laughs> Tentu so dulu kiai ini bisa apa? Ijek macam. Jumatan dintengi padha macule, Jumatan ra. Ya Allah, ya ada desa wis enak iki ini yo ya matur. Yo ya matur macam-macam bariku ngimami langga enten-entenan ya mati bari kita iki ra teko dikentongi dhewe kok mati. Ya Allah, Kalau lagi saya isi lagi viral, yang ini diundang, ini itu salam tempel, ngiritik sana, ngiritik Ya Allah, saya enaknya, ambil yang dulunya, akhirat mau bawa alam. Tapi ya juga gede, ini juga kersane pengeran. Masamu kesannya sopan. Tapi kalau eling no jenengan, orang oleh. Mimani barang sing kecuali sing diridani orang. Ini biasa mawon, orang wong kenal, anggapnya baru barokah gue Islam di siar, napa? Ini kudu seneng. Kok mbek jadi terkenal dan mulai kenal dia seneng. Tapi yo ya kadang-kadang dikritik, wiring ini anak kabeh ono masalah. Ini Imam Bujali ngarang afatul ilm yo ngarang fawa itu ilm fadl itu ilm tapi yo ngarang afatul ilmi jadi kalau kritik ini lillahi ta'ala yang ma'lum dunia pun ada itu lalu secara kritik wong sholat ya di dalam pangeran kau ada aflah al mukminin Allah di di sholat ini tapi akan dikritik pangeran bahwa itu kau dunia itu sholat itu nak Allah Allah maman jono kritik tapi sing eh paham ya pangeran mau temu. Pangeran itu barang apa lah ya dipuji, tapi kok ya kadang tinggi. Gitu. Nanti kawin ini juga ya nikmat, tapi cara pangeran ya realistis. Nanti kawin cara ahli sunnah itu gampang. Uzawi juga lama Amaroka wabi bikin sakit di ma'ruf. al tak itu. Nanti tak kawin lo tuh yo. Nak cocok ya terus, nak rata cocok ya begatan. Terus cari cengkawin dia bah, naam dia mobil tuh biasa. Ya Padahal itu kan kata-kata ngepet tapi itu fakta, kawin itu kemungkinannya tidak terus ya. Gampang kok repot, mulai dari koran kok repot. Wong kawin nak lagi pertama kawin wah wis kata-katane ngono dong tak kawin no ala ma amaro kau, bi min Sakti. bi ma'ruf. Lah cuma ngomong kan terjemahan ya, terjemahan ya, kowe tak kawin no, nak cocok yo terus imsak sakti terus, nak cocok. Lah udah. Kowe wong dora paham. Jadi buat kacau kata-kata. Mana kayak dia sih gelem. Sira gelem muni au tasrih bi bisa bi juga lah mereka mau bin saking bi ma'ruf wa mu'asyarat dan gak gelem moto iku. Karena urung-urung bukan bakas. Mergo agama ini agama Islam ini agama paling realistis. Maksudnya nak masalah hati terus ya terus, nak masalah perkataan ya. Mana atau laku lombok, baik bisa kumpi ma'ruf lombok, Altasirhum kalau suwon gitu, terus sampai nanti Imam Saroni mawon gitu, jadi gue pas mangan, pas ngombe, pas turu, pas nemu omah orang kita ke hutan, gue syukur, syukur, gue lagi untuk nikmat. Kain dalam mutalab pasti, nah, ini musuh ini, karena apa kata wali, justru jadi wali ini gue berkopas dah, diangkat, berkopas dahar, pas musuh-musuh yang pangeran taladut merasa enak, sampai nikmatnya Allah Subhanahu udah Padahal nak pas mahabbane Allah itu sebut wa misqalu khardalatin min hubbillah ahabbu ilayya min ibadati sab'ina nawa. Ini kula nanti ngeke itu, ya sering lah ngeke itu santri kadang-kadang ngeke itu saya kata arahnya kudu seneng, pokoknya gue jajan, Tapi gue tapi kudu seneng. Mereka nak misalnya tak kayak saya kata, gue cuma ditabung, gue besok mangan tora tak tabung, besok ben cuma agak situ. Sebenarnya gue agak kayak dua, tapi dia ada butuh teh. Kadang-kadang kalau kiai salah pahami, wah jadi esrok. Jadi gue harus makom. Nah, sih tak ada nih, gue udah paham dewi. Aku tak berkorok makom, gue seneng. Jadi jajan Alhamdulillah. Mulai kadang-kadang kita ngeki anak duit jajan, gue juga atas. Kalau kayak sepuluh ribu, sepuluh ribu. Cukup atas, cukup sesuai balik ini. Mari rasih dosen. Paham? Nah, itu tak seneng Nak menonjol yang ngocak cilik sih kate itu iso jadi disenengi Allah Subhanahu Enggak rasa tanggung itu nggak susu balik. Iku kok ora dike halus. <laughs> Paham iku ora dike Nah, kecuali satu sewu pantes yo susu itu wis mulai Lah kok bapaknya nak belanja sepuluh ribu susu? Nah, oh, iya aneh-aneh. Jadi bang, bang wong tuwa kebutuhane akeh. Lah jadi nek kebutuhane akeh, lah kok dosane kok elek kan, kok. Sing pantes mangan rezeki Allah, sing ora tau dosa, sing wis bengkaroan tuh soal Pantes dihentikan rezekine kok malah. Mentrano dunya. Wangan. Kulo atau cocok kata Saya nggak apik dadi urip Jelas nih mata pulau, jadi ya. mangan barang Sekali kue sembuh itu dan Allah. Tapi sekali kayak nuntut di bareng toma untuk dunia. Itu sing dialami dari apa? Israel. Aku nurul gue alman nawasal. Kulo minta ibadah marosak. Nah kumbala tak Sekali pemangan salah fayakila alikum Tetap kue untuk muka. Ibu bani Israel itu tidak imangan. Tidak imangan alman nawasal. Sanggup aja alman nawasal semacam makan cepat saji. Jika iman dua salawai, waduh, mangan kok daging tok pas iku gak timun. Misalnya timun apa? Kok kudune ora anget-anget e, apa brambang to. Pokoknya malah sik tiap mengi koyo Misalnya misale ki mangan sego sambel. Wah, pas kono ono tempe. Bareng ono tempe, wah pas iku ono rupo. Bareng ono rupo pas iku ngombe semprit. Ngono ikut Bani Israil. Bu Allah ngendikan fa yakhilla alaikum. Wa ma yakhil alaikum itu. Iku perkara mangan, pangsamu perkara. Mergo Bani Israel ketika dikeimangan pangeran itu malah protes. Lanas biro ala to'ami wa hisbat lana rabbaka yusrif lana mimma tunjukul adu mimpak liya wa kita ya wa fuya wa ada siya wa basul. Soalnya kue Mangan butuh kombinasi. manjain mangan nanti mulai kombinasi. Lalu ibu jublo pun betul nanti mangan rumah kok. Bermangan disediakan juga. Ya, Kadang butuh nanti sekus butuh nomor kok perlu isi. Ini kurang buku isi, ini kurang tuh. Kurang tuh waras. Alhamdulillah waras kan bisa. Bisa. Berkomangan sekali buat turuti kombinasinya kok ngeri. Lalu hari kok balik Israel, ini rumah kumpit, ini Orang itu kamu. Mangan pun lo nak timun ini. Kok bisa aja, kok permangan lo nak semangkane. Wafumiha, wa ada Tapi cuma tanya itu, yuk orang nangis. Ya <laughs> tuh yang diusah, lu balik Israel rakuin. <laughs> Oh ya, Masamu Quran itu turun kamu bani. Nanti pulau suwon nate, kue nak mangan, nujuk sing seneng. Misalnya sambel, bujung sambel ya sambel. Tak ya seneng kopi, ya kopi. Sementing kue ngerasa deh mati, apa terus kue ho, terus kue seneng, Lah seneng bisa mis kalau baru gue habis di bang ibadah. Mana pulau suwon tak sing seneng kopi, tak sing seneng teh. Pokoknya gue mangan, sing seneng. Gue bulu iso paham ya Allah sepanjang Aku rawani nyontok rokok, kan bukan rokok kan hukumnya masalah. Kalau lama sih ini juga besar rokok itu bau lusin, punya itu. Jadi nak berokok kok sholat berarti ngemu. Tapi ulama apa itu? Untuk ulama ini ngarang rokok masalah. Yo akhirnya sak ampok, ambil ketemu kiai itu. Oh ini podium, gue kerja ini kalau jadi masjid. Kiai ya, Sito itu haram rokok, malah gue makalah haram rokok. Mau balik itu sudah tidak tahu merokok. Loro itu haram. Ya majelis. Berkena versi Kiai sing haram rokok bodoh dene jare rokok itu Di ya. setan itu gua orang diusir ke suarga itu dari keplayu kemudian nanti Buya, buya, buya itu di baku Dari isi rokok Bapak, semua mau beli suarga, orang iso buya isi Kok setan di suatu itu? Orang baik itu mau tuh Buat apa nak? Panitia ada bingung bukan. Orang di kulon itu rata karena merokok tenanan di rata biasa sama. Yang penting contoh nikmati Allah sing ini aku mau nonton. Karena ini masalah. Kan? Nah, kiai KB ya oportunis, anut kepentingan. Ya bukan penggemarnya kemana? Kalau nanti pas mau ingat ramal rokok di Jawa ini dia kali. Kali itu sepuluh. Jadi yang murid-murid yang baru itu itu. Jadi terus kalau dari tanggal jenengan, mau pulang nggak ada Dari muin kan rokok haram. Kalau itu biarin. Bulannya di ini gue kena dari gue nih pojok musolane rokokan di kroni. Agar bareng misal lu gak mulai. Rokokan kan akhirnya musola musola di Jawa ngeribangi mami muridnya telur kan. Waduh tuan mau mati, waduh mati kan, Iya terus rapaan yang wajib musola, enggak terus pakai itu sepunar ini. Ini semua nopo akuan. Kau nak langsung mulai ngaduk budutnya. Jika mulai dari dari jam sepuluh jam. Ibu yang mati biar biar kudis. Oleh yang ngomong ya kan, Gus, cuma ini harap lagi nopo. Iya ibu iya, gus hiburan itu ada yang putra Gimana apa? Opo ora pantes. Hiburan rokok gak mau itu haram. itu mau itu nyikir ta ora. Ada gede itu baru-baru dari mu itu mikir tahu. Satu dan juga yang apa? Hiburan rokok wae. hiburan jagungan lembut dia bakal apa? Dia berbagi dengan halal. Wah, kamu cuci lagi ya, yuk supaya buka rokok lah, halal rokok lah. ramu lagi orang meninggul. Dia pak halal halal pak. Jadi nah, alasannya itu kulon itu kiai, untuk itu rapan, terus hiburan ngopo. Untung dari dari soal menimbet soal sandi rapan terus. Iya. Ngopo. Mulai pulau nu rokok lah, mesti dirokok tuh. Kadang-kadang kalau dari kena sepuh rokokan tak tukon. Kan rokok, ini rokokan tuh di bawah berdoa di pondok pondok di bapak. Siapa pulau juga bukan rokok, tapi juga sering bukan rokok. Gua bisa sering bukan rokok kamu dari pernah sepuluh. Kadang-kadang kita, dia mau ikut haram, harus haram ini. Angkut jenegoro kuat temen rokok. Mau ikuan, haram kok malah dihindari. Rokok itu justru haram itu tak obong. Jadi barang haram itu dibakar. Nah dari Pak Mata, dari Pak kan rokokan mu ibu jadi rokok itu kan. iya aku rokok ini ngurangi rokok justru nak jadi rokok itu jumlah rokok agak mengurangi keharaman rokok akhirnya kan. dibully kan mungkin Fatma tadi dibully nah ciri utama barang haram kan dihancurkan saya ingin nak dirokok kan hancur nak dibarang wes sebenarnya menghancurkan barang mungkar atau mengawetkan barang Khelayu dong. Lu anak paling orang mikir lu. Sampingan. Aduh, sekedar orang oh, lucu ya Allah oh, mati nabi jadi pinter-pinter. Ini gitu. kalau suwon wae teng kan dunia musiko, Dewi Imam Ghazali, umpama aku ditakoi ibadah roja be aku milih ibadah be rojak. Jadi ciri utama yang iman waladina amanu asyad hubbal Wong wong mukmin itu ciri utamanya seneng Allah Nak seneng Allah lewat maru ya maru Nak seneng Allah lewat jagungan bek konco ya jagung Pokoknya boleh pusing seneng Kedua seneng be Allah subhanahu wa ta'ala Tapi nak kue urut rupok hati-hati akhir rupok Sangin rupok kemakhir gak itu bek kodok dan rokok Mereka belum soleh-soleh seneng kuyon Jadi aku bangun ya ceria Bapak kalau di ini, tarung soleh-soleh Ben Bulino ngawal mahabbah nih Allah Subhanahu Nih kalau suwon sing seneng kadoyo, seneng gemang-gemang, dirujuk tukaran, dikonco suudon, kedutat kedutuk, mare. Iku koyo-koyo berani itu be Allah Subhanahu. Urip sing bimbing yang kita itu seneng nih Allah. Sebut waladina amanu asyad tuh. Wal bifadillah wa bi rahmati wa bidzalika masalah pulau gitu pulau gitu problem nggak ada, tak lalai lalai. kencan. pulau kok rajin masalah gitu. Nah, pulau suwon sangat rido Ini kemudian jelas ya. Miskolu khardalah min hubbillah ku ahabbu ini min ibadati nama sabrina. Nah, Senang melihat ngopi mau. Isawe pas ke ngopi ringdo bi Allah. Kue sewenang sekian detik seneng ditompo Allah. Tidak ada nabi rindu ni Allah sepanahku. Misalnya pas ngopi esok-esok, Alhamdulillah gue enak. Susu seneng banget. Misalnya ya seneng banget. Soalnya pas itu pengen nyocoki nih. Pulau kue sholat, apa terawih bareng adan. Ya Allah, nak koper mingkret wetengku. Tapi ada pertama direaksi. Ya Allah, wetengku nak koper mingkret azan. Bareng pas terawih, gayanya darusan. Bareng ujuk-ujuk, imsak cepet. <laughs> Waktu mabe agama dianggap problem, oh orang oleh. Misalnya kowe buka ya buka sini. nah, dari kono azan ya. Alhamdulillah Gusti Nah udah kono salah ya sakniki kula mlaku teng masjid teng musala ke kono salah. Gue imame cepet alhamdulillah Gusti di imame sapal. <laughs> Wong endo udah salat cepet ora salat sapal sing suwi-suwi kok mikir. Sembrono. Wal makola atau tema kola asamina tukang kaping molu wa tarba ini kaping batang pulau ibu arwah bin munaf sangi wahab bin munaf ya yamani rodani. Maklub ini ku ditulis di Taurat yang dalam Taurat apa dawu al harisul fakir teh wong sing mungseng sing kepinginan fakirun ai toli ku sing sing goda ini sing maring perkara istiak sing lan tenanan iki sobati ing dalem ngentokno syekh iku fakir berarti barang sing kelangan wong sing kelangan wong sing praseban di maring perkara ya juga butuh sapa wong ini maring Uang apa yang kepengen diduwe itu berarti kere. Kau di mobil mewah di bojo ayu di rumah tingkat cek kepengen opo. Itu ya fakir. Kau cek golek-golek terus. Apa cek golek-golek? Terus wae karena senajan tahun sapa wong mari kadunya penguasa tuh. Eh mati saya berkorok kena sama yang kemantaran langit dolar bulan bumi dalam piati saya biro barang wal Jawa ini lan biro permoto. Jawa itu permata. Wal muti ute wong sing taat lillahi ta'ala maring Allah ta'ala iku taun siji taat linasi maring wong sing para pangeran tenan lala iku yo wong udo Wae kana senajan to ana sapa wong sing taat ayu muti iku mamlukan iku budak abdan dan sing budak linasi kaya manusa. Wal koni ute wong sing anteng uteng sing primane paringa Allah goni juga. Ai sakinun kok gitu kese wong sing anteng atine. Inta agamil makhlukati nalikane orang anane barang sing den senengi. Warodi lan wong sing rido bi kismatillahi ta'ala kan tujuane Allah Ta'ala iku goni wong sing sugih. Mengkana senajan ana sapa konak iku jayan wong sing lesu. Wa robat lan lumayu sapa nang wedok asiraton kang den tawan min bila dikufri saking negara kafir. Wa masat lan lumaku sapa roah mi atai farsahin ing 200 farsah. Lam kula ora mangan sapa roah sean ing perkara babar pisan. Jadi ono wong wedok muslimah ditawan wong kafir terus berot melayu. Iku melayu 20 farsa. 200 nopo farsa. Wah, dikumpul sekitar 400 kilo. Melayu niku lam takul sean. Fasuilah mongko ditakoki sapa iku aku kuat. Melayu cara sakniki 400 kilo tanpa mana. Kaifa kawiti alal masyi kaifa khaliqa apa kawiti kuat sira. Iki kok penting kawit fasuilah kaifa kawiti Kali kaya opo kuasio alal masyi ngatas layu bila aklin kelawan lopo man? Mangan pakola mongko dawuh sapa sawi teko oh, ulama jitu korof. Mohon wadah jitu napa jitu sami. Pokoke kata sana jaan, jaa ya juujuan, juan, jaa ya juujuan. normalnya ya jitu berarti ada sora ya sunu sonan ya sun. Senali kane sapa sopo Nek Nah ana maca jitu ya mungkin mawon. Iki soe wajane fa'ala ya. Setiap lesu sapa ingsun korok tu mongko maca ingsun tuh dua Allahu salah sama. Mergo pas orang-orang ana pakanan tenan tawakal melayu sekitar 400 kilo misalnya sebagus dalam ketakutan itu ini kuat. Mergo setiap ini lesu maca kul huwa Allahu Mana setiap ini lesu namun ikhtimat teng Allah Subhanahu wa Sing larang orang kok nilai dan nilai ikhtimat tetanggenan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah sama roten bulan rong ambalan. Pak Asbahu mau jadi sebabnya warak atau Pak Asbaha mau jadi sebabnya warak atau Pak Asbahu mau jadi warak